Ini kitab Mukhtasar Siratin Nabi ini apa sebabnya disusun kitab ini? Ada sababnya, ada yang mendorong. Mengapa Syekh Abdul Ghani rahimahullah di sini menyusun kitab ini? Qala Abdul Karim ibn Abdin Nur ibn Munirin Al-Halabi rahimahullah Berkata Abdul Karim bin Abdin Nur bin Munir Al-Halabi rahimahullah Nanti akan dijelaskan siapa dia ini. Dia berkata, "Zakaroli jama'atun minal ulama'i." Zakaro telah menyebutkan li kepadaku jama'atun. Siapa yang telah menyebutkan jamaah? Sekelompok minal ulama dari ulama. Jadi ada banyak ulama yang menyebutkan kepada dia anna sabab ta'lifi Abdul Ghani bahwa anna itu penegasan bahwa sabab ta'lifi sebab penyusunan Abdul Ghani Abdul Ghani limukhtasari sirati untuk kitab Mukhtasar Sirah miliknya. Sebabnya itu adalah annahu bahwa dia dia di sini kembalinya kepada siapa? Abdul Ghani. Kharaja keluar. Wa ma'ahu dan bersamanya ada ba'du ashabihi sebagian sahabatnya sahabat seorang alim itu yaitu pelabahnya murid-muridnya ila kurban min dairin ila kurban ila itu ke kurban itu dekat ke dekat min dairin dari dair disebut dalam putnanya itu ad-dairu baitun yata'abbadu fihi ruhbanu dair itu adalah baitun apa baitun rumah yata'abbadu yang beribadah fihi di dalamnya di dalam rumah itu ar-ruhbanu si rahib ahli ibadah orang ahli kitab ya ingat bahwasanya daerahnya Syekh Abdul Ghani ini itu daerah Syam Damaskus ya nah di sana memang asalnya adalah negerinya ahlul kitab ya. sehingga ada masian sampai sekarang di sana tempat-tempat yang ditempati oleh ahli kitab. Nah, beliau dengan sebagian muridnya suatu waktu keluar ke tempat yang tempatnya itu dekat dengan tempat ibadahnya ahli kitab. al muallifu maka al muallif sang penyusun kitab ini siapa? Syekh Abdullah Syekh Abdul Ghani ini Qa'ada Qa'ada itu sama dengan jalasa Duduk Ala jandi naharin Di tepi sungai Nah, berarti dekat sungai di situ ya. Tempatnya itu dekat sungai. Nah, beliau di situ duduk. Waqasada sahibuhu ad-daira. Dan sahibnya, sahabatnya Syekh Ghani ini Qasoda Qasoda itu bermaksud Menuju Ad-Dairo Tempat ibadahnya Alkitab tadi itu fatorokohu maka dia sahabatnya Syadlon ini toroko yaitu mengetuk pintu <coughs> tempat ibadahnya Alkitab tadi fakharaja ilaihi rahibun maka keluar menemuinya seorang rahib Fakola rahib itu berkata, Madinuk apa agamamu? Fakola sahabatnya Syaikhul Ghani ini menjawab Muslim saya Muslim Fakola rahib tadi bertanya lagi Man tatba' Siapa yang kau ikuti? Panutanmu siapa? Faqala maka dia sahabatnya Syaikhul Ghani ini menjawab Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutanku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rahib tadi balik lagi mengatakan Udkulli nasabahu wa Sebutkan kepadaku nasabnya dan keadaannya. Falam yakun indahu ilmun. Maka tidak ada di sisinya, di sisi sahabatnya Abdul Ghani tadi, ilmu. Ngaku muslim, ngaku pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nasabnya ceritakan bagaimana panutanmu itu tidak bisa jawab tidak tahu nah ini kan namanya apa aib ya bagaimana muslim kok begitu fakola maka sang rahib ini berkata ma ukrika syai'an ukri itu dari akro yukri ya itu artinya jamuan ya. ma ukrika aku tidak akan menjamumu syai'an sedikit pun apapun itu biasanya diberikan kepada ta, tamu jadi di antara adab Islam kalau ada tamu itu ya, pertama dia datang itu wajib untuk diberi apa jamu jamuan namanya kiro albaif, jamuan tamu yang harus diberikan haknya tamu nah, ternyata si Raib ini paham haknya tamu ya dimuliakan diberi makan diberi apa yang dia e, senangi begitu. Tapi karena ditanya seperti ini tidak bisa jawab. Dia katakan ma'ukrika syai'an. Disebut di footnote itu yakni yang dia maksud yaitu la yuhsinu ilai dia nggak mau berbuat baik kepadanya kama yuhsinu ilal adiyaf. sebagaimana dia berbuat baik kepada layaknya tamu tidak mau saya tidak mau menjamu kamu Masya hmm, dapat pelajaran dari seorang rahib. Ya, masa jadi muslim gak tahu nabinya, malu. Ya. Nah. sahibul muallifi ilaihi. Maka sahabat sang penulis roja'a kembali ilaihi kepadanya kepada sang penulis tadi. Syadul Ghani yang ada di pinggir sungai tadi itu lali wa qala ma rahibu dan dia mengatakan apa yang dikatakan rahib itu kepadanya tadi saya ke sana ya, saya ditanya dan ada yang tidak bisa saya jawab yaitu ketika ditanya tentang nasabnya Rasulullah dan keadaan beliau. Faqala lahul muallifu syai'an min nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sang penulis ini Syekhul Ghani berkata kepadanya sahabatnya itu syai'an sesuatu dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu sama Syekhul Ghani. Nah, Rasulullah itu nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah ya, dan seterusnya nanti akan dibahas ya, wa ahwalihi dan juga diceritakan ya beberapa keadaan Nabi SAW. Beliau itu lahirnya di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, ya, terus ceritakan sekilas begitu tentang Rasulullah SAW. Sudah dikasih tahu, faraja'a ila rahibi. Sahabatnya Syekh Ghani tadi ini balik lagi kembali ke rahib itu wa akhbarahu dan memberitakannya saya sekarang saya tahu iya Rasulullah itu nasabnya adalah fulan fulan fulan fulan sebutkan keadaannya begini begini begini faqala lahu rahibu rahib itu berkata kepada dia hadza ma huwa minka ini tidak dari kamu nah, bukan kamu yang tahu ini Hada min dzalika syekhil jalisi 'alan nahar. Ini dari syekh yang duduk di tepi sungai itu. Betul? Nah, betul. Nah. Wa kana rahibu ra'a syaikha fa'ajabahu haluhu. Dan rahib ini melihat, memandang Syekh ini Syekh Lughani dan e, membuatnya kagum keadaannya bajunya, penampilannya, adatnya, ya, wibawanya. Kagum. Nah. Faja'a ilaihi. Maka rahib itu pun datang menemui Syekh Abdul Ghani ini. Fadzakara lahu syai'an katsira. Ya. Entah ada rahibnya yang datang ke Syekh Ghani atau Syekh Ghani yang datang ke rahib ini. Allah alam insyaallah dua ihtimalnya karena nggak disebutkan di sini dengan jelas pakai dhamir kemudian Syekh Ghani menceritakan kepada rahib tadi syai'an katsira banyak hal min ahwali sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keadaan-keadaan sayyid kita yaitu Rasulullah SAW wa mu'jizati dan mujizat mukjizat beliau ini ditambahi lagi oleh Syekh Ghani pengetahuan tentang Rasulullah SAW kepada rahib tadi. Apa yang terjadi? Fa aslamar rahibu. Sang rahib ini pun masuk Islam. Lihat. Ya. Hanya mendengar berita Rasulullah SAW. Persis seperti keadaannya siapa? Raja Naja Najasiyah yang sekedar mendengar beri, berita dari sebagian sahabat yang hijrah ya ke Ethiopia. Saat itu kan datang utusan dari Quraisy ya. Ingin membawa pulang ini sahabat-sahabat yang hijrah ini. Ya. Tapi dicegah oleh penguasa di situ di Najasyi, di Habasyah oh tidak bisa langsung karena kamu berada di negeri kami dan kami melindungi orang yang meminta perlindungan kepada kami tidak bisa kami izinkan kamu membawa mereka sampai kami mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari kedua belah pihak ini utusan Quraisy menjelaskan perihalnya sahabat-sahabat yang hijrah tadi itu pun dipanggil diminta penjelasan apa betul begini-begini ya. saya dengar kamu mengikuti seorang nabi coba ceritakan kepada saya nabi yang kamu ikuti itu diceritakan bagaimana nabi itu nasabnya bagaimana dakwahnya apa yang didakwahkan ya kemudian juga yaitu siapa pengikutnya mendengar penenturan itu raja najas ini tahu betul bahwa itu ciri-ciri na, nabi yang ada dalam kitab mereka. Taurat dan Injil. Maka itu yang membuat dia apa? Beriman. Berislam. Ini faedah bagi kita menunjukkan bahwa apa? Mengenal kehidupan Rasulullah SAW itu penting. Karena dengannya seorang bisa apa? Beriman. Orang yang kafir dengan mengenalnya saja bisa apa? bisa beriman. Bagaimana kiranya dengan orang yang sudah beriman? Dengan mengenal Rasulullah SAW, maka tentu akan apa? Semakin kuat imannya. Nah, maka dari itu dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenal Nabi SAW ini termasuk dari al-usulus salah saya yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam Ilmu usul dalam agama ini min din mengenal siapa rasul yang Allah utus kepada kita. Bahkan ini pula yang akan ditanya kepada kita setiap kali ya hamba itu masuk di alam kubur, alam barzah. Di antara yang ditanya adalah yaitu siapa orang yang diutus kepadamu. Kenalkah kamu dengan dengannya? Nah, sehingga memberikan kepada kita apa? Bahwa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk ilmu yang penting dalam Islam. Penting sekali dalam Islam. 6. Wahasuna islamuhu dan bagus keislamannya. Nah. Dan ini juga menunjukkan pada kita ya ikhwan apa? Bahwa Syekh Abdul Ghani itu menyampaikannya lewat hafalannya nggak kemudian si pulang dulu ya buka kitab gitu ya nah spontan beliau apa keluarkan itu pengetahuan yang beliau ketahui dari ingatannya hafalannya ini juga lebih menunjukkan kepada kita bahwa salaf kita orang-orang yang sangat hafal itu dengan apa sejarah Rasulullah SAW. Sangat hafal. Bahkan yang namanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyusun kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad tentang sirah Nabi SAW itu itu dalam perjalanan beliau ha, haji dari kampungnya ke Mekah jalan haji itu perjalanan dulu lama nggak kayak orang sekarang selama perjalanan itu beliau mengisi waktunya dengan apa menulis sirah nabi jadilah kitab Zadul Ma'an yang dicetak sekarang itu 6 jilid ada yang dengan 3 jilid tebal-tebal itu nulisnya perjalanan haji nggak bawa kitab ya, dari apa dari hafalannya dari ingatannya dan zat Ma'ad ini kitab sirah Nabi yang sangat e, bagus sekali karena tidak hanya menyebutkan sirah sejarah tapi juga setiap e, peristiwa itu diambil apa faidah fikihnya faidah fikihnya bagus sekali kalau nanti kita istiqomah ya belajar sirah ini ada saja insya Allah kita baca itu Zadul Ma'ad nah Masya Allah ini menunjukkan bahwasanya para ulama kita salafun soleh dahulu orang-orang yang sangat memperhatikan pengetahuan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Tidak hanya dalam menyusun, menulis buku, tapi dihafal. Dihafal halnya sehingga ini sebagai pendorong bagi kita juga untuk mengikuti teladan mereka fa'amla Syekhu Abdul Ghani rahimahullah muhtasarat siratin nabawiyatis syarifah maka amla amla itu mengimla mendikte mendiktekan ya, siapa? Yaitu Syekh Abdul Ghani rahimahullah mengimlakkan Mukhtasar Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Sirah Nabawiyah yang mulia. Ini kepada uh, murid-muridnya. Diimlah. Ini dibacakan pelan-pelan, muridnya nyatat. Kalau kita zaman sekarang gampang ya nggak usah nyatet fotokopi ya. kalau punya duit lebih beli kitab aslinya udah jadi itu nah dulu ulama dulu nggak gitu Syekh itu menyampaikan ilmu mereka nyat diimla didikte nah, itu sehingga syukuri ya kemudahan-kemudahan yang sudah kita dapat di zaman-zaman sekarang ini ini dengan apa? Dengan semakin semangat dan giat dalam belajar. Kemudahan itu sudah banyak sekali yang kita dapati. Lihat di footnote-nya. Undur al-misbah al-mubi. Sol itu artinya sofhah. Sofhah itu halaman. Yaitu halaman tujuh Karya al-ansari. Nah, artinya sebab penulisan ini semua dinukilkan oleh pentahkiknya dari kitab ini Al-Misbahul Mubi karya Al-Ansari. Kemudian dia katakan wal kalamul madkuru fi sababi ta'lifil kitab dan sebab yang telah disebutkan tentang ah, dan kalam yang telah disebutkan tentang sebab penulisan kitab ini Zakarahu Abdul Karim Al-Halabi ya disebutkan oleh Abdul Karim Al-Halabi ini tadi Abdul Karim bin Abdul Nur bin Munir Al-Halabi wa huwa mu'asirun lil muallif dan Abdul Karim ini mu'asir mu'asir itu orang yang sejaman orang yang hidup apa sejaman dengan muallif yaitu Asyik Abdul Ghani rahimahumullah hmm, sehingga eh, lebih meyakinkan kita tentang kebenaran apa yang diceritakan ini. Karena yang menceritakannya itu orang yang sejaman dengan dia. Semasa dengan dia. Itu disebutkan fi kitabihi di dalam kitabnya, kitabnya Al Karim ini. Alladhi syaraha fihi hadhihi sirah. Yang dia mensyarah, menjelaskan, menjabarkan di dalam kitabnya sirah ini. Jadi mukhtasar siratin Nabi karya Syekh Abdul Ghani ini disyarah dijabarkan lebih luas lagi oleh ini Syekh Abdul Karim Al-Halabi dalam kitabnya wasamau dan dia namakan kitab sarahnya itu Al Maurid Al Azbal Hani fil Kalam ala Sirati Abdul Ghani. Ya. Tapi anak berusaha nyari naskahnya ini eh, Al Maurid eh, Al Azbal Al Azbal Hani ini belum dapat ya, secara utuh belum dapat baru dapat e, eh, sebagian sebagiannya ya mudah-mudahan nanti bisa temukan ya yang lebih utuh kitab sarahnya ini yang ada di rumah itu hanya sebagian saja ya kira-kira separuhnya lah yang pertama belum ditemukan nanti masih dicari lagi Taib, ini sebabnya. Kemudian wali nafasati hadal kitab Wali dan karena li itu di sini taklil artinya karena dan karena nafasah nafasah itu berharga hadal kitab iya. dan karena berharganya kitab ini wa jalalati muallifihi dan mulianya penulisnya Syekh Abdul Ghani ini ternama ya ikhwan ulama di masanya itu yang ternama hmm. banyak punya karya tulis besar yang sampai sekarang ulama zaman sekarang ini butuh kepada karya tulisnya siapa yang nggak butuh dengan Umdatul Ahkam nah itu dihafal di mana-mana ya Al-Ahkam ya. juga kita beliau Al-Kamil apa Al-Kamal tentang rijalul hadis rawi-rawi hadis ya but tahdzib atau eh, pertama Tahdzibul kamal karya al-mizi itu ngambil dari kitabnya al-kamal ya tahdibul tahdzib al hafidz Ibnu hajar tentang rawi-rawi hadis itu itu ngambil dari sini. Begitu pula takribut tahdid yang paling kecil yang paling ringkas. Ya, itu asalnya ini kitabnya Syekh Al-Bukhari. Nah, besar. Ya. Dan juga punya kitab yang lain. haris tu ala tahqiqihi wa nashrihi. tu aku punya hirs. Ini punya keinginan semangat kuat Ya. Untuk mentahkiknya dan nashrihi ya ini menyebarkannya. Tujuannya apa? Liyakuna agar menjadi ya, agar kitab ini menjadi fi mutanawili sairin nasi dalam jangkauan ya semua manusia. Ini semua orang bisa menjangkaunya, mendapatinya. Lihat, ini diantara jasa besar ya. orang yang meneliti dan mencetak serta menerbitkan buku. Kitab yang datang dari jauh tempatnya sampai ke Indonesia. Lewat usaha-usaha seperti ini. Ya, sehingga banyak-banyaklah Pak mendoakan kebaikan buat mereka yang berusaha seperti ini. Ya, kalau tidak, ya, tidak tahu kita dapat sumber dari mana ini. Ya, sulit ya, kalau tidak ada orang-orang yang punya usaha seperti ini. Famithluhu la yastalni anhu ahadun minal muslimina. Maka semisalnya, semisal kitab ini, Muhtasosiro ini, la yastalni tidaklah merasa cukup anhu darinya ahadun seorang pun minal muslimin dari muslimin ini setiap muslimin mesti butuh buku ini karena dengannya dia bisa mengenal tentang nadinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'as'alullah at-taisira wal i'anata wal qabula maka aku memohon kepada Allah at-taisir kemudahan akan dimudahkan urusanku ini wal i'anah dan bantuan wal qabul dan penerimaan agar usahanya ini dimudahkan, dibantu dan diterima sebagai amalan yang saleh yang bermanfaat buat Islam wal muslimin.